supaya berkailmumu hormati gurumu. Tidak bisa ilmumu baik kalau gurumu kau patuatuai. Bahkan gurunya mengajar, langsung baku WhatsApp. ya gitu bapak bahasa ketiknya. Eh, bagaimana mau baik ilmumu? Kau hina sumber ilmumu. Hah? Datang gurumu mengajar, kau kasih tahu, kau gosip. Ih, itu guru kayak umbul-umbul. Kenapa? Tidak serasi kudunya sama rohnya. Bagaimana mu mau baik? Ini anak-anak sekarang sopan kalau sama cowoknya. Bagaimana dek? Terserah kakak aja. Kalau itu yang baik, ya baiklah kak. Itu ya menurut kakak saja dek. Nih dongo. Ih, tolo-tolo. Eh, saya herannya kalau sama mamanya kasar sama ceweknya sopan, sama bapaknya kurang ajar, sama cowoknya santun. Siapa ajar kau begitu? Ayo, kalau mamanya telepon kasihan dari pasar, mak nak telepon kak dulu nak. Itu bapakmu lagi tugas, tidak bisa jemput saya. Tolong saya nak ya, jemput saya motor, naik motor aja. Apa kata, eh orang baru pulang kuliah, capek ini. Coba kalau mama yang kuliah. Sekalinya ditelepon sama ceweknya, Kak, jemput saya dong. Tunggu deh, 10 menit saya datang. Hmm, semua ini nih. Mau lagi lihat buktinya? Ini ibu-ibu. Halo ibu. Bu, yang pegang, yang mendampingi anak gadisnya. Ibu, ibu. Kalau jabat tangan anak tanah cium tangan tak? Ah ibu, dia cium. Eh, ibu, dia cium. Hmm, tidak, nasledin ji. Hei, eh, cium tangan itu begini. Nah, kalau saya pegang begini tangannya bu. Pelaknya satu kali di atas, hmm, belakangnya dua kali. Itu namanya cium tangan. Nah kasih begitu tangan tak ibu. Ah, nah seleding ji. Ini. Dongo. Sekalinya tangannya cowoknya tapi kak. Kenapa beda kasih begitu? sekalian, warga Makkah Madinah, baik yang hijrah dari Mekah ke Madinah, namanya kaum muhajir, orang yang pindah dari Mekah, dan orang Madinah, kaum ansor, berkumpul, lalu bertanya, Adik-adik, saudara-saudara sekalian, mau ndak saya tunjukkan amalan, perbuatan, apabila kalian melakukannya, maka kalian akan sukses dunia sampai akhirat. Adik-adik saya tanya, mau ndak sukses dunia akhirat? Mau. Mau sukses dunia akhirat? Mau. Maka kalau kalian mau saya kasih lima resep. Berapa? Lima. lima. Yang pertama kalau kau mau sukses, utlubul ilma. Tuntut ilmu pengetahuan. Artinya, kalau anak-anak kota Palu, Sulawesi Tengah pada umumnya, Muslim pada khususnya kalau kalian mau sukses, maka kalian tidak boleh menjadi umat yang bodoh. Dedek, ibu-ibu, kalau ibu mau hebat, jangan menjadi ibu yang bodoh. Kalau ibu bodoh, nah kasih bodoh-bodoh ke suamimu. Alasan rapat, rapat, rapat, ternyata pergi merapat. Hmm. Nah, Ibu-ibu punya anak, kalau mau tidak ditipu anaknya, maka kamu harus cerdas. Adik-adik sekalian, kalau kalian mau jaya 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, kalian tidak boleh menjadi umat yang bodoh. Kenapa? Umat yang bodoh akan menjadi santapan empuk bagi mereka yang tidak senang dengan Islam. Maka belajar. Ayat pertama turun bukan perintah puasa. Ayat pertama turun bukan perintah haji. Ayat pertama turun bukan perintah sholat. Ayat pertama turun bukan perintah zakat sedekah. Tapi ayat pertama turun. Ikra, baca. Bismi rabbikal khalaq. Atas nama Tuhanmu. Artinya, adik-adik sekalian, belajar. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, Ali ini sahabat Nabi paling cerdas. Ali, kalau kau disodorkan pilihan, Antara harta dengan ilmu kau pilih mana? Adik-adik nih cewek-cewek nih. Kalau saya tanya, adik-adik saya kasih harta, saya kasih handphone atau kitab pilih mana? iPhone X Max. Pilih mana? Hah? Pilih ilmu atau kitab? Pilih kitab atau handphone? Hah? Pilih kitab. Eh, pencitraan lagi. Pada dalam hatinya handphone Ustaz. Tapi Ali bin Abi Talib, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, pilih mana? Ali pikir pinya pikir, ilmu dong. Kenapa? Karena ada tiga kelebihan ilmu dibanding harta. Pertama, kata Ali, harta setengah mati kamu jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, saya punya uang 5 juta. Saya kasih masuk bele-bele. Tahu bele-bele? Tahu belek-belek? Baru digembok. Nah, sudah itu 5 juta saya kasih masuk belek, gembok. Yang belek-belek saya kasih masuk lemari. Gembok lagi. Berapa mi gemboknya? Dua. Saya keluar kamar, gembok lagi pintu kamar. Berapa gemboknya? Tiga. Keluar rumah, gembok lagi pintu rumah. Berapa gemboknya? Keluar pagar, gembok lagi pagar. Berapa gemboknya? Lima. Begitu sampai di sekolah, hilang kuncinya setengah mati dijaga tuan bos. Sementara ilmu dia yang jaga kita. Mana buktinya? Coba lihat. Di kota, gubernur, ada security di rumahnya. Gubernur, ada satpol PP di depannya. Dijaga. Kenapa? Karena jadi wali kota, jadi gubernur. Maka dijaga. Kenapa dia dijaga? Karena dia pintar. Uang kamu yang jaga, kalau ilmu, dia yang jaga kamu. Yang, keti yang kedua kelebihan ilmu. Oi, oi. Cari-cari kamera terus. Begitu kena shooting. Eh, kau lalu shooting dirimu. Eh. Sudah, mi, jangan kotor setan itu godaan itu lihat-lihat terus. Yang kedua, kelebihan ilmu. Satu tadi, harta kamu yang jaga. Ilmu, dia yang jaga kamu. Dua, kelebihan ilmu. Apa? Dengan ilmu kau dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Saya ulang, dengan ilmu kau dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, ada orang di kampungku, banyak sekali duitnya, juragan tambak, banyak empangnya. Tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama anaknya. Daripada nak kasih malu-malu, dia ajar membaca. Ada gambarnya. Buku yang ada gambarnya. E jembo. Hmm. P E P. Tambah p pep. S O so. D E D T apa bacanya? Odol. Karena <laughs> dia gambar Coba. Ini banyak duitnya. Masuk ke Jakarta, eh ke Makassar, dia pergi wartel. Dulu belum ada namanya handphone. Masuk wartel, Pas masuk wartel, dia telepon anaknya. Halo, ambokmu. Halo, ambokmu. Dalam hatiku, bagaimana mau nyambung? Nandak nak pincek dulu nomornya. Saya bilang, Haji, pencet dulu nomornya. Dia bilang, ya kau mau nak ajar kak, saya pencekkanlah nomornya. Sudah ku pencet nomornya, yang untuk di telinga nak simpan di mulutnya. Yang untuk di mulut nak simpan di telinganya. Teriak, halo, halo, tidak nak dengar dalam hatiku. Bagaimana mau ku dengar, nak tak balik. kulah Haji, tak balik. I. Haji terbalik langsung dia bilang, "Loha, loha." Bukan <laughs> lona terbalik. Ini banyak duitnya, tapi beleng-beleng. Iya, makanya kalau mau enak hidup harus belajar. Jelas? Ya. Adek, adik Hei. Cowok. Jangan kau galau. Isi saja otakmu. Kau jadi cerdas, biar kau jelek ngantri tuh cewek betul selalu terancam mamanya cek Hanya cewek yang mau saya bilang maaf di rumahku ada bidadari surgaku nah, tapi kalau kau sudah dongo jelek hitam buntu maka bokal lepak eh, tidak ada yang mau sama kamu. Makanya biar kamu miskin, biar kamu tidak cakap, tapi isi otakmu dengan sebaik-baiknya, maka Allah angkat derajat. Amin. Eh, yang pertama tadi, harta kamu jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Dua, harta kau bisa dapat, tidak bisa kau dapat uang, belum tentu ada penjaminan, Tapi dengan ilmu kau bisa dapat uang. Yang ketiga, kelebihannya ilmu kata Ali bin Abi Thalib. Dengar, harta kasih orang berkurang. Ilmu kasih orang nambah. Saya punya duit satu juta. Saya kasih temanku lima lima lima lima ratus ribu. Tinggal berapa duitku? Tinggal lima ratus. Tapi saya punya ilmu. Saya tahu Al-Fatihah. Saya ajarkan kepada anak santri. Begitu dia hafal Al-Fatihah, hilang ilmuku. Nah, hafal Al-Fatihah. Waladhalin amin. Oh, sudah hafal, sudah Ustaz. Ih, mana al aku Tidak mungkin. Iya toh? <laughs> Saya kok ketawa serius orang gini, Bos. Ya, makanya belajar. Bos, saya bagaimana saya mau belajar Ustaz? Saya orang miskin, tidak ada duitnya bapakku. Bapakku pengangguran, ibuku cuma pegawai ibu rumah tangga, tidak ada biaya sekolah. Dengar adik-adik sekalian, soal rezeki siapa yang ngatur? Rezeki siapa yang ngatur? Allah. Kalau soal dilihat kerjaan orang tua, maka semestinya ada saat latif tidak jadi ustadz, ketika lihat pekerjaan orang tua harusnya Das Atlati tidak bisa tinggi sekolahnya. Tapi Alhamdulillah, bapakku selalu cangkam dalam hatiku. Eh, hey, anakku Das At, bapakmu miskin, bapakmu tidak ada duitnya, bapakmu bukan orang kaya, tapi Tuhanmu maha kaya. Jangan kau pernah putus asa. Maka dede sekalian, kalau bapakmu pengangguran, bapakmu kena tsunami, hancur rumahmu. Bapakmu, bapakmu, bapakmu, orang tuamu miskin tapi kaya bap orang tuamu. Tuhannya orang tuamu kaya. Maka jangan kau pernah putus asa soal ekonomi. Allah yang atur. Hei, adek-adek. Nih, perut. Jangan pernah bingung. Saya kasih contoh kok. Pernah lihat cicak? Adek-adek, pernah lihat cicak? Pernah? Apa namakan cicak? Hah? Nyamuk. Masuk akal enggak? Satu di dinding, satu terbang. Cuuu. Di ketemu dan ada bandaranya? Ayo. Masuk akal enggak? Satu terbang, satu di dinding. Bagaimana bisa ketemu? Tapi Allah yang ngatur rezekinya ya. Cicak, akhirnya apa? Ingat lagu waktu kecil. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Bukan dia bilang cicak lompat ke nyamuk. Mati dah. Bagua lengang sih. Maka jangan kau putus asa soal rezeki. Allah yang ngatur. Rezekimu Allah yang ngatur, bukan bapakmu. Coba itu lagu tak dulu kan bagus-bagus. Lagu-lagu masuk akal, nasihat. Saya waktu ku kecil lagu-lagunya Omer Rama. Mengapa um mengapa minuman itu haram? Tedededeng. Karena oh karena merusak kepikiran. Mengapa um mengapa berzina juga haram? Karena oh karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, ha ha ha ha ha ha. ha. Itulah perangkap setan umpannya ialah bermacam-macam kesenangan itu itu lagu tak dulu bos bagus lagu tak sekarang lagunya anak muda apa pulang-pulangku berbadan dua eh, matang pilih sudah cilaka Ya, Nah, adik-adik sekalian maka belajar. Orang kemudian yang selalu belajar, senang belajar, tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya. Mana buktinya? Allah janji dalam Quran, orang yang tinggi ilmunya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Mana buktinya? Hmm. Pak Bos? Si mau kok tangkis mina. Saya pergi ceramah kemana-mana. Saya pergi ke New York. Tahu New York? Tahu New York? Tali sekenang terus lagi belok kiri. Saya pergi ke Itali. Hah? Semua kesana kemari. Alhamdulillah angkat derajatnya. Kalau ada ceramah, acara tablik akbar, biar saya terlambat datang, pasti di depan dulu. Tapi Ustaz, oh oh, kasih lewat, lewat, lewat, lewat, lewat, lewat, lewat. Ada juga biasa pengawal yang operating. Oleh, oleh, oleh, pastor aja foto dulu Ustaz. Coba sudah itu masa duduk di depan. Allah angkat derajatnya orang beriman dan ilmu pengetahuan. Maka dari sekalian kalau kalian mau diangkat derajatmu belajar kok. Jangan sia-siakan masa mudamu hanya dengan game. Jangan kau habiskan waktumu masa mudamu hanya dengan game. Waktumu habiskan dengan ilmu pengetahuan. Allah angkat derajatmu 10 tahun yang akan datang. Apa? Belajar. Insya Allah kalau kau belajar diangkat derajatmu. Sampai Nabi jelaskan Man aradat dunia, siapa yang mendaki dunianya, Pak alaihi bil ilmi, harus kau punya ilmu pengetahuan. Wa man aradal akhirat, siapa yang mau sukses akhiratnya, Pak alaihi bil ilmi, harus dengan ilmu pengetahuan. Wa man aradahuma, dan siapa yang mendaki dua-duanya, alaihi bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan. Ini berarti ilmu memang sangat penting, maka ada deh sekalian belajar. Soal rejeki jangkau cemas. Allah yang ngatur rezekimu. Ada-ada saja. Ada beberapa anak SMA curhat di Instagram saya. Ustadz, saya mau kuliah, tapi bapakku tidak mampu kasih saya biaya. Saya kasih kau biaya pendaftaran. Kau lulus, kau kuliah. Ada rezekimu itu. Saya kasih kau biaya pendaftarannya. Datang kau sama saya. Sudah daftar, Alhamdulillah lulus. Dia bagaimana pembayaranku? Ada aja tuh nanti rezekimu. Doakan saya banyak rezekiku, saya bayarkan kau. Jelas? Jelas deh? Belajar. Ya, Nah, supaya berkailmumu, hormati gurumu. Tidak bisa ilmumu baik kalau gurumu kau patotoai. Bahkan gurunya mengajar, langsung baku WhatsApp. Lihat ya, itu bapak bahasa ketiknya. Eh, bagaimana mau baik ilmumu? Kau hina sumber ilmumu. Hah? Datang gurumu mengajar, kau kasih tahu kau gosip. Eh, itu guru kayak umbul-umbul. Kenapa? Tidak serasi kudunya sama rohnya. Bagaimana mu mau baik? Saya Alhamdulillah sampai detik ini, guru-guru SD saya saya muliakan. Meskipun secara akademik gelar saya lebih tinggi, tempat saya mengajar lebih tinggi, ketemu saya guru SD saya sampai sekarang. Meskipun dia sudah pensiun, saya cium tangannya dengan puni kulmilan. Kenapa saya bisa jadi seperti ini? Karena guru saya. Maka dedek muliakan gurumu supaya ilmumu berkah muliakan ustadzmu supaya ilmu yang kau dapat berkah. Ya, pertama kata Nabi kalau kalian mau sukses, tuntut ilmu pengetahuan, belajar sehingga orang boleh mengatakan knowledge is the best belong. Cemburu nah. Tahu artinya itu? Gaya-gaya saja, Bos. Ilmu pengetahuan adalah harta yang paling berharga sepanjang masa. Harta bisa nacuri orang, Mobil bisa curi orang, rumah bisa kena gusur, rumah bisa kena tsunami, tapi otak tidak bisa dicuri orang, tidak bisa diambil orang. Maka belajar, bisa jadi kita sembilan bersaudara, bisa jadi kita tiga bersaudara, tapi satu orang menuntut ilmu dengan serius, yang satu yang dua orang santai saja, maka lima sepuluh tahun yang akan datang, yang rajin menempa dirinya dengan ilmu, hidupnya berharga sementara yang dua sengsara hidupnya. Maka jangan heran, kau lihat satu kandung, sama tempat lahirnya, sama ibu bapaknya, sama caranya dibesarkan, sama rumah tinggalnya. Tapi demi Allah, ada satu yang maju, ada dua yang sengsara. Kenapa? Yang dua tidak memiliki ilmu pengetahuan. Maka dedek jangan putus asa, belajar ya. Belajar. Sekarang betul-betul orang malas yang tidak mau belajar. Kenapa? Belajar sekarang semua ada. Ada guru. Siapa guru kita? Internet. Cari maku semua ilmu ada di situ terutama ilmu agama pun. Kalau kau tidak punya ilmu agama, sengsara hidupmu. Ya, ada orang cerdas, banyak gelarnya, tapi tidak tahu sholat, tidak tahu berjamas bu tidak tahu ngaji, bukan itu yang kemuliaan. Maka ayat Quran, ikra, baca, Bismillahirrahmanirrahim atas nama Tuhanmu. Silakan pelajari ilmu internet, Bismi rabbikallati khalaq. Silahkan belajar ilmu atas anatomi tubuh dengan nama Tuhanmu. Silahkan belajar antariksa dengan atas nama Tuhanmu. Belajar kau ilmu komputer atas nama Tuhanmu. Setelah itu ilmu yang kau miliki, pengetahuan yang kau miliki, gunakan untuk membela agamamu maka Allah angkat derajatmu. Ya. Satu, tuntut ilmu pengetahuan. Kalaupun ilmu agama tidak tahu, ilmumu tidak lengkap, maka beribadah pun kau susah. Mana buktinya Ustaz? Contoh, ada orang sholat, tidak pakai ilmu. Ya, datang berjamaah. Sudah rakaat kedua, baru dia datang. Langsung dia kejar. Allah Akbar. Baru tahayat, baru dia tahayat. Tidak boleh begitu bos. Kau tunggu masbuk. Selesai kok selesai salam baru kau tambah dua. Contoh lagi. Ada yang tanya Ustadz, Bagaimana hukumnya mimpi basah ketika siang hari di bulan Ramadan? Ini muka-muka ini nih semua ini. Iya ya toh, yang kemaluan. Bagaimana hukumnya mimpi basah di siang hari? Sah atau tidak? Sah dengan catatan begitu kau bangun langsung mandi. Kalau kau mimpi basah, bangun langsung mandi. Kalau kau mimpi basah, kalau kreatif sendiri batal kau. <laughs> ya, maka adik sekalian, sholat aja, ada orang sholat tanpa ilmu, mulai takbir. Ini dia takbir. Allah. Aneh-aneh dia bikin Allah. Saya pergi tanya, apa maksudnya itu? Nabi bilang, saya tulis Allah. Oh ya tahu. Ya kan ya Allah. Oh, saya bilang apa dalilnya? Tidak ada nenekku ajar kak bilang nenekmu nabi. Bisa juga diartikan salah. Allahu Akbar tiga kosong. Bisa juga begini. Ada lagi yang sholat Allah. Saya bilang apa lagi itu pendukungnya kawan Jokowi. <laughs> Tidak. Apa dia begini? Satu Tuhan. Kalau saya bilang satu tetap satu. Jangan. Maka harus kau belajar. Ya, belajar agama lebih penting daripada ilmu pengetahuan yang biasa. Tapi lebih bagus lagi, ilmu umum kau kuasai, maka ilmu agamamu pun kau tekuni, maka Allah angkat derajatmu. Satu. Yang kedua kalau mau sukses, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ini anak-anak sekarang sopan kalau sama cowoknya. Bagaimana dek? Terserah kakak aja. Kalau itu yang baik ya baiklah kak. Itu ya menurut kakak saja deh. Nih dongo. Ih, tolo-tolo. Eh, saya herannya kalau sama mamanya kasar. Sama ceweknya sopan. Sama bapaknya kurang ajar. Sama cowoknya santun. Siapa ajar kau begitu? Ayo, kalau mamanya telepon kasihan dari pasar, mak nak telepon kak dulu nak. Itu bapakmu lagi tugas, tidak bisa jemput saya. Tolong saya nak ya, jemput saya motor, naik motor aja. Apa kata, eh orang baru pulang kuliah, capek ini. Coba kalau mama yang kuliah. Sekalinya ditelepon sama ceweknya, kak jemput saya dong. Tunggu deh, 10 menit saya datang. Hmm, semua ini. Eh, eh, hey, Mau kau lihat buktinya aku kurang ajar sama bapakmu? Hah? Kau lebih sopan dari cowokmu daripada bapakmu. Mau bukti? Mau bukti? Ya. Ayo ini malam buktikan. Buka wallpapermu. Siapa fotomu di situ? Hah? Hah? Hah? Apa wallpapernya apa? Living ho. Eh. Nak kenal kodongo. Eh, pada kau nak kenal. Bapakmu dong. Dia yang sekolahkan kamu. Dia yang terjemput kau dia biayai kamu, dia lindungi kamu, dia pelihara kamu. Itu saya lagi ngajar di Unhas. Dengan dosen ngajar di Unhas komunikasi. Ada-ada ujian panel test. Tidak boleh pegang handphone. Handphone simpan sudut kanan meja. Simpan semua. Saya jalan keliling-keliling. Wih, saya lihat, wih, gagahnya cowoknya ini anak putih bersih. Saya bilang, dek, gagahnya cowokmu. Dia bilang, iya ustad, tidak gaul. Bukan cowok itu. Siapa ini dek? Liming Ho. Siapa itu? Artis Korea ustad. Enggak kenalnya ini ustad. Oh, kukira cowokmu. Nah, kenal kode? Tidak. Pernah kau nak kirimi pulsa? Tidak. Pernah kau nak miss call? Tidak. Bodoh ini. Aku itu. Apa tidak pernah kau nak miss call? Tidak pernah kau nak kirimi pulsa? Fotonya, sip, hapus itu. Cari bapaknya, sepotong bapakmu sip situ. Baru dia tunggu paling Ustaz. Dicari. Ayo sudah tak hapus Ustaz. Ah. Kau ketawa baru kau begitu. Kalau artisnya kenal kok bangganya kayak, eh, kalau ada artisnya lihat momi mati. Nah kenal kok dong. Eh, mau lagi lihat buktinya? Ini ibu-ibu. Halo ibu. Bu, yang pegang, yang mendampingi anak gadisnya. Ibu, ibu. Kalau jabat tangan anak tanah cium tangan tak? Ah ibu, dia cium. Eh, ibu, dia cium. Hmm, tidak, nasledin ji. Hei, eh, Cium tangan itu begini. Nah, kalau saya pegang begini tangannya bu. Pelaknya satu kali di atas, belakangnya dua kali. Itu namanya cium tangan. Nah kasih begitu tangan tay bu. Ah, dan seleding ji. Ini. Dongo. Sekalinya tangannya cowoknya tapi kak. Kenapa beda kasih begitu? Makanya kalau kalian mau sukses, mau baik hidupmu muliakan orang tuamu. Demi Allah, tidak ada orang yang sengsara hidupnya kalau dia baik sama orang tuanya. Tidak ada orang yang hidupnya susah kalau dia muliakan orang tuanya. Ada orang berangkali mau mencapai cita-citanya, dia kursus kiri kanan. Dia banyak duitnya, dia sogok kiri kanan. Tapi ada orang tidak banyak hidupnya, Hidupnya dia perbaiki dengan cara apa? Tidak kursus kiri kanan, tidak mengini kiri kanan, tapi apa? Orang tuanya dia urus, dia layani orang tuanya sebaik-baiknya. Akhirnya hidupnya mulia. Kenapa? Ridha Allah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung dari murkanya kedua orang tuamu. Maka dek dek jangan kau pernah keluar rumah kalau tidak izin sama orang tuamu. Jangan pernah lakukan apa-apa tanpa izin orang tuamu. Saya ini sudah tinggi sekolah saya, alhamdulillah. Ya. Tapi ibu bapak saya meskipun tidak ada sekolahnya ibu saya, kalau ada saya mau lakukan saya tanya ibuku. Mage mak, mak mau cocok, iko mau nak. Tapi apa akhirnya ibuku berpikir, ih kasihan anakku masih ke pendapatmu. Dia senang, akhirnya Allah pun senang sama saya. Kalau orang tua kau tidak pernah hargai, bagaimana hidupmu baik? Sama kepala dinasnya sopan. Sama kepala sekolahnya sopan. Sama kepala dinas pendidikannya sopan. Iya pak, siap pak, iya pak, terserah bapak aja deh. Sekalinya mamanya tidak hargai. Eh, siapa ajar kau mau hidup baik? Ayo adik-adik sekalian, muliakan orang tuamu. Bapakku ndak sholat Ustaz. Bapakku tukang judi. Bapakku pemabuk. Tidak ada urusan. Urusanmu adalah baik kau sama orang tuamu. Bapakmu maksiat urusannya dengan Allah. Maka adik-adik sekalian, muliakan orang tuamu. Tidak ada kemuliaan bagi mereka yang durhaka sama orang tuanya. Sebaliknya, tidak ada orang sengsara hidupnya kalau dia muliakan orang tua. Bagaimana cara muliakan orang tua Ustaz? Satu, jangan pernah kau putuskan teleponnya. Ini anak-anak sekarang ditelepon sama bapaknya kau lagi temannya nak reject. Ih, bapak lagi, bapak lagi, bapak menelpon lagi, menelpon, nak matikan. Bagaimana hidupmu mau berkah? Jangan heran setengah mati belajar tidak bisa nyangkut kau punya pelajaran. Kenapa? Allah cabut rohnya, Allah cabut keberkahan ilmu karena kau kurang ajar sama orang tuamu. Ya, dua, muliakan orang tua. Sehingga Al-Quran menjelaskan, Imma yabuduganna indakal kibra ahaduhuma, au kilahuma, fala takullahuma uf, wala tanharhuma wa kullahuma kaulan karima. Apabila kedua orang tuamu sudah lanjut usia, jangan kau berkata ah wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Berkata-katalah kepadanya dengan kaulan karima, kata-kata yang mulia. Ingat kisahnya Jurais, pemuda yang baik beribadah, taat kepada Allah, dipanggil sama ibunya, Jurais tal, Jurais sini kau nak. Jurais lagi sholat, bingung, saya jawab panggilan ibu atau tidak, saya lanjutkan sholatku atau saya panggil, saya jawab ibunya. Bingung, akhirnya dia tetap sholat, marah ibunya. Ya Allah, kurang ajar ini Jurais. Setengah mati ku besarkan, setengah mati ku lahirkan. Saya panggil dia tidak jawab. Jangan mati Jurais sebelum ketemu orang jahat. Allah kabulkan doanya. Sengsara Jurais. Lagi sholat, dipanggil ibunya, dihukum. Apalagi kalau cuma kau lagi main game. Baring-baring. Pecuk, tidur kama. Ih, dongok. Mana orang tidur bisa ngomong? Ayo, inilah anak-anak kita sekarang. Ya, baik-baik ada deh. Sama orang tua insya Allah hidup mulia. Jurais, baik ibadahnya dihukum oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak jawab panggilan ibu. Ibu-ibu kira-kira kenapa anak-anak tak begini sekarang? Kenapa kira-kira ibu? Apa sepenuhnya salah anak? 90% salahnya orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya gagal mendidik anaknya. Dari pertama kasih nama. Namanya memang sudah tidak bagus. Ada lagi yang bilang apa arti sebuah nama? Bayangkan seandainya tidak ada nama, bagaimana orang memecale? Bagaimana mi? Pilih saya, siapa Anu? Pilih saya, siapa Anu? Bayangkan repotnya kalau tidak ada nama. Dari nama, coba sebut namamu, saya bisa tahu suku dan agamamu. Coba mi. Nama Abdurrahman, 99% muslim. Nama Bertus Titanus pasti bukan orang Islam. Nama Ambot Dalle, na bukan orang Jawa. Ambo Ambot Dalle Jawa. Kalau Margono, ayo. Dua, bagaimana nak kita mau maik? Apa? Kita kasih makan uang haram. Hmm. Mau oh, masuk sekolah SMA Mandadi nyogok. Jangan kau harap anakmu baik kalau dari pertama masuk saja sudah nyogok. Kasih lagi contoh yang tidak baik. Awas kuat, jangan kau merokok. Kalau kau merokok, setempelin kau. Sepuluh menit dia bilang, nak, kau beli rokok. Ih. Nah, larang anak nak merokok, baru dia merokok. lah. Nah, ibu bapak, bagaimana tata cara mendidik anak lain kali kita lanjutkan. Yang ketiga, kalian mau sukses kata Nabi? Apa? Yang ketiga kata Nabi, silul arham sambungkan persaudaraan. Ya. Nah, ini tidak terlalu panjang ini karena kita anak-anak ABG ini, ini anak-anak kacuping, anak-anak kecil-kecil begini kan belum sibuk dengan politik. Nah, kecuali dia sudah dewasa itu yang biasa bertengkar gara-gara apa pilkada. Ibu-ibu nih, mamaknya nih, sudah bisa selesai pilpres, jangan lagi bertengkar-tengkar, selesai. Ayo, waktu simu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Yang keempat, kalian kalau mau sukses kata Nabi, apa? Ata'im al-masakin, beri makan orang miskin alias apa? Bersedekah. Hmm, tadi ada celengan saya lihat diedarkan isi itu Ibu. Silah. Adik-adik, silakan isi. Mau 50 ribu bagus, 100 ribu bagus. Daripada sedikit tidak ikhlas, mending banyak ikhlas. Daripada sedikit tidak ikhlas, mending banyak ikhlas. Iya. Tapi kalau mau kau lihat ibu-ibu pelit, mau lihat ibu-ibu pelit, coba kalau dia belanja. Gara-gara beda 2000 dia keliling itu pasar. Menawar. Ih, ketawa karena dia bayangkan dirinya. Kalau beli sayur, berapa ini sayur? di Eh, mahalnya. Padahal pakai cincin berlian lima ribu dia tawar berapa lima ribu empat ribu dah lima ribu bu modal lima ribu eh, empat ribu lima ribu nak bayar lima ribu eh, lima ribu ambil jeruk dua malas malah si lemo oh. jangan terlalu pelit yang kelima kata Nabi kalau kalian mau sukses wa minal laili fatahajjat bihi bangunlah sepertiga di air malam untuk sholat tahajud ini ada cewek yang sudah kerja belum dapat jodoh banyak. Ini cowok-cowok yang sudah kerja belum dapat jodoh. Dapat Maka yuk bangun sholat tahajud. Adik-adik yang eh, mau kuliah di universitas ter, eh, terkemuka dan favoritmu, kau sholat tahajud. Sudah belajar, muliakan orang tua, tidak putuskan persaudaraan, kemudian baik ahlaknya, tidak cukup itu. Harus sempurnakan dengan yang kelima, bangun sholat tahajud. Selesai kau sholat tahajud, ada cewek kau suka, berdoa kau kepada Allah. Ya Allah, saya sudah punya kerja. Saya sudah saatnya untuk menikah. Jika si Fatima cocok bagiku, satukan hatiku dan hatinya. Dan berikan kemampuan bagiku untuk mendapatkannya Allah. Taklukkan hatinya supaya terpaut kepadaku. Buat dia pusing kalau dia tidak lihat keluar. Ya Allah, yang lebih penting dari itu ya Allah. Kalau memang dia jodohku, bukakan pintu hati orang tuanya supaya sedikit juang panai nak minta. Ah ini juga <laughs> penting bos. Karena biar aku cocok kalau tidak cocok warna tidak jalan tidak jalan. Ustadz, bolehkah berdoa begitu? Boleh. Tidak berdoa itu tidak harus bahasa Arab. Daripada kau berdoa pakai bahasa Arab, kau tidak ngerti, belum lagi salah ucap, bingung malaikat. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Malaikat bingung apa maksudnya ini cok? Dia minta jodoh, doa minta hujan. Kan bingung bos. Berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Ya, tidak harus pakai bahasa Arab. Kadang-kala itu saya kasihan lihat itu yang apa sih namanya kalau di sini Pak Doja. Tahu Pak Doja? Itu kan biasa kalau pergi siaran kubur ada yang di situ Pak Doja tuh Umumnya tidak tahu bahasa Arab. Dia menghafal saja. Datanglah ibu-ibu gaul. Kacamatanya hitam, bajunya hitam, roknya hitam, jilbabnya hitam, pakai payung hitam. Tapi dongo, Datanglah sama ini Pak Ustaz. Pak Imam, Pak Imam, doakan mamak kena boleh ya duduk maki. Sama-sama duduk. Sama-sama tidak tahu bahasa Arab. Nak cambuk nih Pak Imam. Allahumma gfirli. Dia bilang ini bu, amin. Wali walidayya, amin. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Amin. Dalam hatiku kasihannya nih ibu. nak kira mamaknya didoakan ternyata mamaknya Pak Doja doakan. Tahukah artinya itu tadi? Allahumma gfirli. Ya Allah ampuni dosaku. Siapa ku? Ku imam. Wali wali daya dan kedua orang tuaku. Siapa ku? Ku imam. Dikasih amplop, dikasih pisau, suruh doa ke mama. Tak mama. <laughs> Maka kau tidak harus pakai bahasa Arab. Hei, dek, dek, woi, woi, woi, woi. Nah mudah. Kalau berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Kau mau lulus universitas, kau mau panjang umur, kau murah rezekinya orang tuamu, doakan orang tuamu. Kenapa? Doa paling mustajab untuk orang tua dari bibir anaknya. Maka ibu bapak rajin-rajin minta didoakan anak karena itu doa paling baik untuk orang tua. Anak bukan kepala dinas, bukan kepala sekolah, bukan camat untuk doa orang tua anaknya. Kenapa? Karena kalau anaknya doakan ikhlas dan tulus. Maka doakan ibumu, ya Allah. Saya sembilan bersaudara. Boleh kau berdoa begitu. Bahkan boleh kau berdoa begini, ya Allah. Kau sudah tahu apa yang ku mau kasih, mah. <laughs> Paling ringkas itu boleh. Ya Allah yang maha mengetahui. Kau sudah tahu apa isi hatiku. Maka kabulkanlah isinya tersebut. Boleh. Daripada kau setengah mati lain di bibir, lain di hati. Bingung malaikat, panas secowok. Ini saya lihat Alhamdulillah semua anak-anak sekarang Pak rajin semua berdoa. Tapi sayang seribu sayang, di mana berdoa? Status. Mau pergi sekolah update status, ya Allah selamatkan saya dalam perjalanan. Sampai di sekolah update status lagi, ya Allah mudah-mudahan guruku tidak masuk. Masuk gurunya update status lagi berdoa lagi. Ya Allah mudah-mudahan guruku bencer cepat keluar. Sibuk na itu malaikat mau membaca statusmu. Sekarang biar sedikit-sedikit update status. Biar sholat OTW, sholat Jumat. Sudah itu, Alhamdulillah mendengarkan ceramah Das Atlantik. Sampai di masjid, update status lagi, sujud dua rakaat. Nah foto, Alhamdulillah selesai salat sunnah. Eh, Bu, Dek, saudara-saudara sekalian, manfaatkan doa. Hah? Eh? Kata Allah dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Maka tidak ada yang mustahil. Kalau kau mau mencapai cita-citamu, doa. Kecil buat Allah, kasih kita mobil. Kecil buat Allah, kasih kita rumah. Allah cuma minta doa. Tapi ada sekalian, mustahil doamu dikabulkan kalau kau tidak sholat. Rajin berdoa, tapi tidak sholat, tidak sampai. Kenapa? As-salatu miftahul khair, as-salatu miftahul jannah, as-salatu imanuddin. Sholat itu kunci sorga, sholat tiang agama, sholat itu kunci kebaikan. Tidak ada sholat tidak ada kunci sorgamu. Tidak ada sholat tidak ada kunci kebaikanmu. Tidak ada sholat tidak ada tiang agamamu. Ada orang setengah mati cari nafkah. Dari pagi dia pergi cari nafkah. Sampai malam dia cari nafkah. Tapi sayang seribu sayang dalam 24 jam tidak pernah sholat lima waktu. Ini yang selalu saya istilahkan. Setengah mati cari duit, bondar mandir cari duit. Begitu dia capek, lapar beli makan. Tapi sayang dia beli nasi bungkus. Nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Inilah orang yang setengah mati mengajar tidak sholat. Setengah mati berdagang tidak sholat. Setengah mati cari nafkah tidak sholat. Ibaratnya beli nasi bungkus. Nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Inilah orang yang tidak sholat. Apa alasan gundak sholat? Bilang aku. Cewek, apa? Biasa perempuan banyak ndak sholat gara-gara apa? Make up. Muka anak kira tembok. Coklat, biru, abu-abu, krem. Kayak sudah tabrak tiang listrik. Sini, eh, eh, eh, cowok. Jangan ku percaya cewek cantik sekarang. Banyak tipu-tipu. Bulu matanya panjang, palsu. Rambutnya panjang, nasambung, sambung, palsu bibirna merah palsu, mata na biru palsu, alis na tebal palsu, pantakna gabus. Semua serba palsu. Ada lagi itu nak kasih nana nih. Hmm. Ada lagi model baru saya lihat nak kasih lebih di sini. Dia bilang artis Korea baru di mau tinggal. Tiba waktu solat, ayolah sholat. Eh, eh, eh, piko sholat. Apa dia bilang? eh. Mikapku ini salon. Gara-gara mikap tidak sholat. Kapan lagi banyak perempuan tidak sholat? Gara-gara apa? Jilbab. Jilbab sakaratil maut. Tiga lapis, ada kuningnya, ada birunya. Nah kasih bengkok sedikit sini. Hah? 13 pentulnya, 14 cipit-cipitnya. Ada kayak pohon-pohon di belakang. Hah? Nah kasih tali lehernya naikat. Karena kasih kembang pakai lagi rok sempit akhirnya pergi begini jalan nih <laughs> beleng-beleng gara-gara itu jilbab pun tidak sholat hmm. apa kau alasanmu cowok tidak sholat apa kesiangan kau ustaz kalau kau jam 9 kesiangan jam 9 pagi kau sholat boleh yang penting kau betul-betul kesiangan begadang kerja tugas malam sampai jam 2 dini hari bangun jam 8 begitu kau bangun langsung duduk sholat kau biar jam 10 boleh yang penting kau kesiangan. Yang kau satu minggu kesiangan, kurang ajar namanya itu. Ah, sudah pulang. Ui, ui, ui, ui. Ah, ini sudah boleh lah karena sudah jam 10. Sebenarnya masih banyak yang disampaikan, tapi anak gadis tidak boleh pulang tengah malam. Ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Adik-adik sekalian, kalau masih mau dengar ceramah saya, masih mau? Masih. Terus? Terus. Kau hina saya, kau kira kat tukang parkir. Terus, terus, terus. Ustaz ini bos, bukan tukang parkir. Thank you.